Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kathira Tayyiban mubarakan Mubarakan كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membaca sebuah kisah kehidupan seorang pemuda yang menjual kemewahan dunianya untuk mencari kampung akhirat, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beliau siap menanggung segala resiko, tidak lain itu muncul dari hati yang ikhlas, muncul dari keyakinan yang mendalam. Dan disitulah dilihat kejujuran seseorang dalam keimanannya ketika dia diuji, ketika dia dicoba. Orang yang jujur dengan keimanannya semakin dia diuji, semakin dia dicoba oleh Allah, maka akan semakin menambah keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam al Al Karim, "Hasiban nas ayat ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan kalimat keimanan? Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul. Tidak kata Allah. Pasti mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui ingin mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara mereka yang bohong dan dusta dengan keimanannya. Istilah untuk kepada kita. Apakah kita siap meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkadang itu fitnah buat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah atau justru kita tinggalkan dunia, kita tinggalkan kamu akhirat untuk hanya sekedar menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, perlu saya ingatkan diri saya dan antum semuanya. Sebuah ayat di dalam Al-Quran al yang Allah menggambarkan bagaimana hakikat kehidupan dunia ini. I'lamu innamal hayatu dunya la'ibu wa wazinatun wa tafaqurun bainakum wa takatsurun fil ahwal Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia kehidupan yang hanya main-main saja kehidupan yang hanya sedang gurau bukan kehidupan yang hakiki apa saja yang kita rasakan daripada kehidupan dunia ini pasti akan ada titik jenuh apapun itu antara kita berniat bercita-cita ingin punya rumah yang megah rumah yang besar namun itu akan menjadi sirna ketika kita mendapatkannya kita ingin punya mobil yang mewah mobil yang menyenangkan Kesenangan itu akan sirna ketika kita mendapatkannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ad-dunya hurwatul khadirah." Dunia itu adalah sesuatu yang hijau, ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kadang menipu seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, Mari kita sejenak merenungi hakikat kehidupan kita di dunia ini. Dan ini sering saya sampaikan, kenapa selalu kita sering mengingat terus? Karena begitu banyak godaan-godaan dunia yang menggiring kita dari apa yang telah kita ketahui dari kebenaran dan istiqomah. Ya. Kehidupan dunia yang kita jalani sekarang ini apa terasa ada sebagian kita hari ini sudah berumur 20 tahun. Seakan-akan baru saja tahun SD kemarin, sekarang sudah berumur 20 tahun. Ada di antara kita hari ini sudah berumur 30 tahun baru terasa. Dan ada di antara kita hari ini sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6. Sama kita rasakan. Ketika kita masih berumur 15 tahun, bisa kita berlari. Padahal kita masih kuat, kita bisa makan apa saja. Namun ketika umur kita sudah beranjak 35 tahun, mendekati 40 tahun, sudah sulit untuk berjalan, apalagi untuk berlari ya badan sudah mulai lemas sudah banyak gulanya sudah tinggi kolesterolnya ya ini akibat kehidupan kita nah kalau seandainya dari umur 17 tahun sampai umur 40 tahun kita bisa menikmati dunia maka tidak ada sebanding apapun dengan kehidupan akhirat tidak ada sebandingnya sehingga jangan kita mengorbankan kehidupan dunia yang fana ini kehidupan yang melimpuh ini kehidupan akhirat yang selama-lamanya kehidupan akhirat yang selama-lamanya sehingga dengan apa yang kita baca dari kehidupan Mustafa bin Umar radhiyallahu taala anhu menjadi pegangan buat kita bagaimana Musab bin Umar radhiyallahu taala anhu seorang pemuda yang tampan yang memiliki baju yang bagus memiliki sendal yang mahal sampai-sampai Nabi saw menyebutkan tidak ada orang yang paling nikmat kota Mekah dibandingkan kenikmatan yang diberikan kepada Mustafa bin Umar. Ya, sampai-sampai minyak wangi yang beliau pakai, sebagaimana telah kita sebutkan, kalau beliau berjalan, ya bekas jalan tersebut minyak wanginya masih kecium. Bisa bayangkan bagaimana fasilitas yang didapatkan oleh Mustafa bin Umar, Allah taala dan mungkin ya fasilitas yang kita dapatkan hari ini dalam kita menjalani kehidupan tidak sebesar yang didapatkan dari siapa oleh Musab bin Umair radhiyallahu taala Namun beliau tinggalkan itu semuanya. Ya, tidak hanya beliau harus meninggalkan itu semuanya, beliau mendapatkan ya tekanan tekanan dari sisi fisik beliau. Dan tidak hanya sampai di situ, ibu beliau yang melahirkan beliau yang sangat beliau cintai, tidak mau makan, tidak mau minum, dia menyiksa dirinya sampai Musa bin Umar harus kembali kepada agamanya. Kira-kira berat atau tidak? Berat ya? Mungkin satu bagian saja cobaan yang diuji kita sebagaimana diuji kepada Musa bin Umar, mungkin kita tidak puas. Kita nggak puas. Makanya kalau seandainya kita punya kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umar, mungkin kita akan dilahirkan. Kita akan berada bersama Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya dan mendapatkan hati Rasulullah sebaik-baik hati. dan jadilah kami sebagai nabi penutup segala rasul dan nabi. Dan kemudian Allah melihat hati-hati hamba-hambanya dan mendapatkan hati-hati para sahabat sebaik-baik hati. Kemudian dipilih mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya kita jadikan mereka sebagai suri teladan buat kita. Kita jadikan mereka sebagai contoh Bahwasanya kehidupan dunia ini ketika dia menjalani agama berpegang teguh di atas sunnah bukan dia saja yang mendapatkan cobaan bukan kamu saja yang mendapatkan ujian ya bukan kamu saja yang di yang harus hilang fasilitas telah lewat orang-orang yang terdahulu yang mereka juga mendapatkan dan itu lebih parah dari apa yang kita dapatkan bisa dipahami ya ini inti dari pelajaran yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Akan kita sambung ya membaca video kita. Musa bin Umar mungkin kita sempat bertanya-tanya ya kita sempat bertanya-tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah pada waktu itu beliau sudah disambut oleh penduduk kota Madinah ya di batas kota masuk ke kota Madinah dan kita ini sudah pernah kita cerita Ada kisah siapa? Abu Ayyub dan Mali. Ya ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, ketujuh kota Madinah, mereka memanggil ya Rasulullah menginaplah di rumah kami. Masing-masing mereka berharap agar Nabi bisa menginap di rumah mereka. Dipanggil pikirnya. Ya, setiap Rasulullah melewati di depan rumahnya dia berdengar. Mudah-mudahan Rasulullah berhenti di rumah saya. Ya, kemudian ternyata Rasulullah lewat. Jadi harapan bagi mereka. Dan rumah-rumah sahabat yang belum dilewati oleh Rasulullah pada waktu itu juga berharap agar Nabi bisa berhenti di rumah mereka. Akhirnya Rasulullah berhenti di rumah siapa? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. mungkin terbenam dalam jiwa kita atau pikiran kita. Ya, kenapa sudah begitu banyak orang-orang yang masuk Islam ya setelah kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mendakwahkan pertama kalinya Ya, siapa duta yang pertama yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah sehingga menjadilah kota Madinah tersebut apa? Orang-orang yang begitu banyak masuk Islam kota tersebut. Ternyata dutanya siapa? Musab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sebelum Musab bin Umair diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, pada waktu itu orang-orang dari Yathrib, Yathrib ini nama kota Madinah, Ya, Yathrib ini nama dari kota Madinah. Orang-orang Yathrib pada waktu itu mereka berangkat haji. Loh, mau ada haji. Ya, ini sebelum mereka masuk Islam. Karena haji itu sudah ada di zaman zaman sudah disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim. Jadi mereka juga haji pada waktu itu. Ya, mereka juga bertalbiyah. Tetapi talbiyah mereka apa? Di dalamnya ada lafaz-lafaz kesyirikan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا syarikan lak ya ini lafaznya illa syarikan kecuali sekutu yang kau memang menjadikan mereka sebagai sekutumu dari lata usaha mana dan seterusnya jadi mereka berangkat haji nah ketika mereka berangkat haji ya disitulah sebagian mereka masuk masuk Islam ya sebagian mereka masuk Islam Ya kemudian mereka kembali ke negerinya diutuslah oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam Mus'ab ibnu ibnu Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Saudara-saudara kaum muslimin khusus para syabab ya di luar sana banyak sebenarnya tempat-tempat orang-orang yang bisa kita ajak mereka kepada sunnah mengajak mereka kepada kekuatan kepada Allah ada sebagian memang saudara-saudara kita terkadang mereka tidak tahu dan tidak paham tidak ada yang mengingatkan mereka Nah antum yang punya kelebihan, yang punya bakat, ya, yang kelebihan dan bakat tersebut bisa dituangkan untuk menyebarkan dakwah, maka itu sebuah kemuliaan. Mau tidak mau di zaman sekarang, ya semuanya itu serba, ya semuanya itu serba instan. Orang semuanya semua ingin gampang, ingin mudah. Ya, nah di situ orang bisa cari maksiat, di situ orang bisa cari rezeki, dari situ orang juga bisa cari pahala. Ya, sehingga aku para pemuda yang punya kelebihan atau gunakan ruang-ruang seperti ini untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan iman. Ya. Dan subhanallah pahala yang aku aku dapatkan akan sangat luar biasa. Ya, sekarang bisa Musab bin Umair beliau menislamkan penduduk kota Madinah. Nah semua orang-orang yang ada di kota Madinah hari ini yang hidup sampai detik ini semua pahalanya akan mengalir kepada siapa? Kepada Musab bin Umar radhiyallahu taala anhu luar biasa. Berapa juta manusia sudah mengeluarkan? Mungkin ratusan juta. Semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu mengalir semuanya kepada siapa? Kepada Musab bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, mungkin kita atau mungkin kita mungkin tidak bisa jadi seorang ulama namun kita bisa mendapatkan pahala yang didapatkan oleh pahalanya para ulama. Ya, mungkin kita tidak bisa menyampaikan ilmu seperti para ulama menyampaikan ilmu, namun kita bisa mendapatkan pahala apa yang mereka dapatkan. Mereka menyebarkan ilmu para ulama kita, para dai, para ustaz ustaz. Nah, untuk yang punya kelebihan, atau merekam suaranya, atau kirim, ya, atau lain sebagainya. Kemudian ada satu dua orang mendengar ceramah, buat dia sadar, buat dia kembali ke masjid untuk sholat dan lain sebagainya. Kemudian diajak orang lain lagi, diajak orang lain ini semua yang akan mengalir kepada Nah ini jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Wa'alu Allah untuk beliun. Berbuat baiklah kata Allah. Karena dengan kalian berbuat baik, kalian akan menjadi orang sukses. Ya, kalian menjadi orang sukses hari ini kenapa kebanyakan saudara-saudara kita muslim para syabab muslimin hidup dengan narkoba ya hidup dengan freestyle, pacaran dan lain sebagainya kalau kita mau jujur mohon maaf ya dari TK pendidikan di awal di TK apa diajarkan di TK Apakah dia diajarkan mengenal Allah, takut sama Allah, untuk cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Yang paling nyanyi-nyanyi, potong lele, angsa, dan seterusnya ya masuk SD SD dan kamu apa didapatkan bukan berarti tidak boleh sekolah ya saya ingin sampaikan di sini ya tetapi memang Qadarullah Masyafal negeri kita ini dijajah oleh Belanda 350 tahun mau nggak mau itu terpengaruh dari banyak sisi terpengaruh dari banyak sisi sistem pendidikannya program pendidikannya dan seterusnya hampir tidak ada ada orang keluar dari sekolah menjadi anak yang paham. hampir nggak ada Terkadang anaknya taat dan sebagainya orang tuanya ingin di rumah atau anaknya di sekolah di apa? Ditambah pelajaran di sore hari masuk PPA, oleh sebagainya. Tapi dari sekolah sendiri nggak bisa diharapkan karena memang tidak ada hal-hal yang diajarkan di situ apa? Menanam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Iya, begitu juga SMP masuk SMP masuk SMA lebih parah lagi, lebih parah parah lagi memang tidak terdidik, memang tidak terdidik maksud saya. Ya mereka terdidik orang punya pendidikan. Maksudnya dari sisi apa? Agamanya sangat sedikit. Saya ingat dulu SD, sekolah SD, SMP sampai SMA itu pelajaran agama hanya dua jam saja satu minggu, hanya dua jam saja. Ya, ini kan sangat sedikit dua jam pelajaran agama. Sementara dalam kelas kita ada perempuan di situ, belum lagi guru agamanya ketika ditanya bu guru boleh nggak pacaran? Gak masalah pacaran kalau seandainya kamu semangat belajar. Ini guru agama loh, ngomong seperti ini gimana anak-anak terdidik menjadi takut kepada Allah? Terkadang tidak sedikit sekolah ada murid yang mau salat mau salat, nggak boleh salat dulu, belajar dulu. Hampir tidak bisa kita harapkan untuk menjadi orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dan itu terkadang tidak bisa kita salahkan semata-mata para remaja putra dan putri. Tapi karena memang asupan-asupan gizi agama yang sangat kurang. Dan sehingga dengan perkembangan teknologi hari ini kita jadikan sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan sunnah. Dan mungkin tidak sedikit dari antum hari ini hadir di pengajian sudah mulai untuk membenah diri semakin baik untuk mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan akhiratnya Allah. Ya, terkadang tanpa sengaja antum apa? Baca sebuah artikel. Tanpa sengaja menonton sebuah video. Luar biasa. Kan? Hah? Nah ini ya, perlu disemangati. Perlu disemangati. Sama-sama. Ya, kita berdoa menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Nah, disebutkan Ayuhal ikhwan rahimani wa allah Musab bin Umair adalah sahabat Nabi yang utama. Ia memiliki utama ilmu yang sangat mendalam dan kecerdasan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau mendawai penduduk Yastrib Madinah. Nah di sini ada pelajaran manhaj yang perlu diketahui. ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk berdakwah adalah orang-orang yang memang mereka memiliki ilmu, paham tentang halal dan haram, mengerti tauhid, mengerti akidah, mengerti bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut. Ya, bukan orang yang belum mengerti agama, baru bertobat, baru sholat, baru mengerti ya Islam seadanya pergi berdakwah ke Amerika, ke Perancis, ke Eropa berdakwah. Nah, gimana kamu berdakwah? Apa yang kamu dakwahkan di sana? Sementara dirimu saja belum apa? Belum kuat. Ini cara yang salah. Dan tidak bisa kamu berdalilkan, oh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengutus para sahabatnya berdakwah ke Yaman, berdakwah ke Madinah, berdakwah ke Kufa, berdakwah ke Basra. Tidak cukup hanya segitu pandangan yang kau memandangnya, tetapi juga engkau harus memandang apa? Siapa yang diutus oleh Nabi? Yang diutus oleh Nabi adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki kecerdasan, bukan orang-orang yang nggak punya ilmu. Bisa dipahami ya? Jadi ada satu kelompok dakwah. Ada dia ini seorang preman, pemabuk dan lain sebagainya. Ya. Nah setiap ada momen-momen dia disuruh disuruh ceramah. Sebelum ceramah disebutkan dulu inilah pemabuk, dia menjudi, dia ini penzina dan lain sebagainya. Sekarang dia sudah bertobat, alhamdulillah yang apa? Ceramah. Jadi kemana-mana dia pergi selalu diingatnya, selalu disebutkan latar belakangnya, riwayat hidupnya. Kemudian orang ini berkata dulu sebelum memikul jamaah ini tidak ada orang tahu perbuatan dosa yang dibuat. Sekarang sudah tersebar ke, semua orang begini dan begini. Bisa dipahami ya? Nah ini ya kesemangatan yang dibangun tanpa dibangun di, dibangun di atas apa? Ilmu. Ya, orang-orang yang tidak punya keahlian dalam memberikan dakwah, mereka dimaju kepada Allah. Bisa bukan kalau Islam seperti ini. Rasulullah mengutus Musa bin, Musa bin Umar ke Yatri, mengutus Ali ke Yaman. Semuanya para ulama, orang-orang memiliki kekuatan dalam ilmu. Jadi paham ya? Nah. Saat tiba datang di Madinah, Musa bin Umar pada waktu itu tinggal di rumah As'ad bin Surah. Di sana ia mengerjakan dan mendawakan Islam kepada penduduk Nabi tersebut termasuk tokoh utama di Madinah semisal Sa'ad bin Mu'ad. Dan ini salah satu metode, salah satu cara. Seseorang ketika berdakwah, kalau memang seandainya memungkinkan, dia ambil orang yang paling terpandang di, di, di daerah tersebut. Karena untuk memudahkan apa? Tersebarnya dakwah. Jadi bukan sesuatu yang kecewa, bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang terlarang. Seseorang ketika dia berdakwah, kemudian dia cari siapa orang yang paling dimuliakan di negeri ini. Coba didatangi, ditawarkan keislamannya. Ya, aku tahu ya, sedikit saya sampaikan kisahnya Syekh Muhammad bin Abdullah. Syekh Muhammad bin Abdullah, ketika melihat keadaan dan kondisi negeri beliau pada waktu itu menyelisih apa yang beliau pelajari dari tauhid dari akidah. Ya, beliau datangi siapa? Beliau datangi para raja. Bukan untuk menjilat raja tersebut, tapi beliau ingin mengapa mengaparkan dakwahnya beliau. Ini dakwah saya, ini dakwah saya, ini dakwah saya. Pada waktu itu, Raja Saud, Ibn Saud tidak mau menerima dakwahnya Syekh. Tidak menerima bukan karena kebenaran dibawa oleh Syekh, tapi karena memang kondisi masyarakat yang sudah sangat jauh dari sunnah, sehingga dia tidak punya keberanian atau yang sebisanya. Beliau tidak putus asa, akhirnya beliau mendatangi siapa? Istrinya raja tadi. Istrinya Ibu Nusrum didatangi, didawakan Nah, kemudian istrinya tadi menyampaikan kepada suaminya, kemudian diterima oleh Syekh, eh, diterima oleh raja pada waktu itu besar yang didatangi oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Faidah disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Arab Saudi hari ini. Ya Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau menyebutkan sebuah faidah penting. Dari sisi keilmuan, Imam Ahmad tidak sebanding dengan siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Ahmad jauh lebih luas ilmunya. Jauh lebih dalam ilmunya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga jauh lebih dalam ilmunya dibandingkan Muhammad bin Abdul Wahab. Namun perkembangan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih merata dan lebih tersebar dibandingkan siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Apa rahasianya? Boleh menyebutkan di antara sebabnya Imam Ahmad rahimahullah tidak didukung oleh pemerintah pada waktu itu ketika beliau berdakwah tidak didukung. Bahkan beliau dipenjara. Beliau di, di penjara. pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu diterima oleh pembesar tersebut sehingga dakwahnya itu lebih tersebar dan lebih kokoh lebih apa? Lebih diterima. Lebih diterima sampai hari ini. Kalau Anda melihat bagaimana dakwah sunnah tersebar, itu semuanya berasal dari Allah ya berasal dari mana? Dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebutkan satu contoh, oleh Syekh Mukbil. Guru kami, guru guru kami Syekh Mukbil rahimahullah. Di negeri Yaman. Ya, pada waktu itu di selatannya banyak komunis. Komunis di Aden. Ya, di utaranya banyak Syiah. Banyak Syiah. Sampai-sampai Syekh Mukbil rahimahullah itu di negeri beliau namanya Ta'adah yang sekarang dijadikan sebagai provinsi multi, pemerintah multi, di situ mereka tempatnya. Dan Syekh Mufi lahir di di, di tempat pemukiman Syiah. Nah dari pondok kita dulu di pesantren kita di Darul Hadis di Jemaah sekitar setengah jam itu ada masjid Hadi. Di masjid itu ada sekian puluh kuburan dan kuburannya di bawah, kuburannya Syiah, masjidnya Syiah. Dan Syekh Mufti rahimahullah sebelum beliau berangkat ke Arab Saudi, beliau sempat belajar di situ di masjid itu. Sampai-sampai beliau menamatkan kitab Nukhotrul Nada sebanyak enam kali di masjid itu. Setelahnya beliau berangkat ke, ke Saudi ya, itu bekerja. Karena memang banyak penduduk Yaman pergi ke Arab Saudi itu apa? Bekerja. Kebetulan itu berbatasan dengan Arab Saudi. Setiba beliau tiba di Arab Saudi setelah beberapa lama beliau sakit Syekh Rahimahullah. Ketika beliau sakit, beliau diambilkan dua buku. Satu buku kita Tauhid Syarah Fathul Majid cara kita Tauhid miliknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan satunya kita Sahih Bukhari. Beliau baca. Ketika beliau baca, ternyata apa yang beliau dapatkan di negeri beliau sangat jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullah dalam kitab kitab apa kita Tauhid. Akhirnya subhanallah beliau masuk ke Jamiah Islamiyah Madinah. Dan waktu itu menjadi rekor siapa Syekh Bibas. Yang jadi rekor Jami Islamiyah Madinah pada itu Syekh Bibas. Dan memang Jami Islamiyah itu didirikan oleh Syekh Bibas rahimahullah. Belajar saja situ beliau. Kemudian beliau kembali ke negeri Yaman mendakwakan apa yang beliau dapatkan. Subhanallah, ya kalau kita melihat lokasi tempat Syekh tinggal beliau membuka pesantrennya di tempat itu jangankan orang ya, orang gila tuh nggak mau tinggal di situ ya itu pondoknya pesantren di di di gunung gunung batu ya itu tengahnya lebah. nah situ pesantrennya kalau musim dingin itu minus minus kalau ada air di jalan hujan itu airnya jadi es Ya, kita mandi itu seminggu sekali. Hari Jumat kok mandi. Ya, hari Jumat kok seminggu sekali mandi. Gak kuat, dinginnya luar biasa. Tidak ada orang bilang ada yang tinggal di situ. Tapi subhanallah, ya karena ilmu, karena kehadiran syekh di situ, ya muridnya dari seluruh dunia dari Amerika, dari Kanada, dari Rusia, dari Perancis, dari Singapura, dari India, dari Indonesia, dari seluruh dunia belajar di situ. Kalau bukan nggak ada orang mau di situ. Dan subhanallah beliau berdakwah di situ di negeri beliau tersebar dakwah beliau sampai kemana? Ke seluruh antero Yaman. Dan murid-murid beliau pulang ke Indonesia, pulang ke Indonesia, ya pulang ke Amerika, pulang ke Kanada, Kanada dan lain sebagainya. Dan Syekh adalah hasil dari didikan apa? Dari murid cucu-cucu cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Anda jadi rahimullah. Ustaz-ustaz yang terkenal hari ini di YouTube dan lain sebagainya, itu semuanya berasal dari mana? Dari Jamiah Islam yang Medina. Itu didikan dari murid-murid cucu-cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana kekuatan dakwah? Ketika dakwah tersebut didukung oleh oleh Musab bin Umar radhiyallahu taala di kota Madinah, ketika dia tiba di kota Madinah disampaikan, kalau seandainya kau bisa bertemu dengan Sa'ad bin Mu'an ya dia mau menerima keislaman yang kau sampaikan, aku yakin seluruh penduduk Madinahnya akan masuk Islam. Dan itu terjadi. Iya. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar penduduk Madinah pun memeluk agama ini. Hal ini menunjukkan setelah taufik dari Allah tentunya, semua dari Allah ya akan kedalaman ilmu Mus'ab bin Umair ilmunya dalam dan pemahamannya yang bagus terhadap Al-Quran dan Sunnah dan baiknya cara penyampaian beliau dan kecerdasan beliau dalam berargumentasi. Ya, ini hal yang perlu dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama dia kuat ilmunya, yang kedua dia kuat cara untuk menyampaikannya. Bagaimana cara dia masuk? Karena sesuatu yang indah sesuatu yang bagus. Ya, ketika dia tidak dibingkai dengan sesuatu yang indah pula, maka dia akan menjadi kacau. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Inna rifa yauna fi shayin illa zana. Tidaklah kelemah lembutan pada sesuatu perkara kecuali kemudian di perkara tersebut. Dan sebaliknya kata Nabi, tidaklah sesuatu perkara yang dihilangkan daripadanya kelembutan dikulik perkara tersebut akhirnya jadi kacau. Jika bawaan Musab ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bawaan yang sangat luar biasa, beliau santai, tidak terburu-buru. Ya, nampak kebawaan dari beliau radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai yang disebutkan di sini setelah berhasil mengislamkan Usaid bin Khudair Musab berangkat menuju Sa'ad bin Mu'adz Musa berkata kepada Sa'ad, ya kita melihat bagaimana beliau menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa bijaksana bijaksananya. Beliau berkata, bagaimana kiranya kalau anda duduk dan mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Jika ridho, ridho dengan apa yang ucapkan maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka pun pergi. Tidak dipaksa. Tidak apa? Dipaksa. Disampaikan dengan cara yang paling indah. Ya, dan ini yang harus kita miliki dan ini yang harus kita yang berkali di dalam kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jangan kita terkesan mengilzamkan sesuatu karena orang ketika diilzami diharuskan, ya berat buat dia. Tapi kita ingin mengharuskan seseorang dengan sesuatu, tapi kita memakai kalimat yang lainnya. Ya kalau seandainya aku bisa terima, ya Alhamdulillah. Kalau memang seandainya tidak terima, ya sudah saya pergi. Saya tidak akan berbicara lagi. Ya, nah, manusia itu kalau sambil sambil dia masuk Apa yang dikira sambil sambil pas paksa Apalagi orang tua. Bu, oh, awas ya, ini acara nggak benar ini, bukan acara sunnah ini. Jangan pergi. Kalau pergi awas. Nah, ibunya mungkin sama anak sudah dia lihat, tapi dia cerita sama tetangganya, anak saya ini ngajinya di mana kok? Luar biasa kasarnya. Iya. Sehingga nggak ada tertarik dia dengan apa yang disampaikan oleh anaknya. Ini penting perlu diketahui. Bisa dipahami ya? Ada cara. Sebagaimana caranya Musa Gunungan? Bagi Allah taala kalau seandainya kau berkenan kau menyampaikan sesuatu kepada kami. Kalau seandainya baik kau terima, kalau memang seandainya tidak cocok, nah, aku akan pergi dari ini. Ya, dengan cara yang seperti ini, Sa'ad bin Mu'ad ini seorang tokoh pada waktu itu pembesar bisa menilai orang ini orang yang bijak atau tidak. Dia mengatakan, ya, yang demikian itu lebih bijak. Musa pun mulai menjelaskan pada saat apa itu Islam belum membacakan Al-Quran. Saat memiliki kesan yang mendalam terhadap Musa bin Umar radhiyallahu taala Jadi yang tidak hanya materi, terkadang seperti yang saya sebutkan tadi, materinya luar biasa, Al-Quran, hadis, ucapan para ulama dan lain sebagainya, tapi terkadang bawaannya terlalu buru-buru, bawaannya terkadang suka menggurui, bawaannya terkadang kadang orang tidak suka. Ya, tapi Musa bin Umar membawa di bawa dengan tenang. Jadilah kan harus dimiliki oleh seorang Jadi Jadilah kan harus dimiliki oleh seorang yang ingin menyampaikan kebaikan terlebih saya tekankan kembali kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ya apa kata Musa bin Mu'ad? Sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam. Iya. Nah, tentang kemuliaan dan kemudahannya. Jadi, Musa bin Umar atau Sa'ad bin Mu'ad sebelum beliau mendengar materi yang disampaikan, teori yang disampaikan oleh Musa bin Umar, beliau sudah terkesan dengan bawaannya jawab. Musa bin Umar. Tidak dengan kita terkadang lagi rahimahullah. Ya, terkadang seseorang itu menjauh dari sunnah, seseorang terkadang tidak suka dengan sunnah karena bawaan kita yang kasar. Bawaan kita yang terlalu egois misalkan, kamu mau mengucapkan salam, kamu mau menyebarkan salam, kamu mau senyum, senyumnya hanya teman-teman sama pengajiannya saja. Ya, mengucapkan salam dengan orang-orang yang satu pengajian ini dari mana ini semuanya? Ini semuanya bukan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kelompok-kelompok. Mereka adalah saudara kita. Berhak untuk kita sampaikan salam sama mereka. Mengucapkan salam mereka. Ya. Dan kita di depan sedikit sebelum sebentar kita berkorban di depannya. Jangan pernah orang berpikir ini dari kurban yang berkorban di panitia, di maaf, di masjid atau lain sebagainya. Ini ikut pengajian saja. Ini ikut pengajian kita mau kita kasih. Dari mana ini semuanya? Ini bukan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus bukan kepada satu kelompok manusia. Rasulullah diutus oleh Allah kepada rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kepada Muhammad kecuali sebagai untuk apa? Seluruh alam semesta diutus oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami di sini? Jelas ya? Nah, kita bawa lingkungan yang baik, ketemu dengan saudara kita, assalamualaikum, sebarkan salam senyum. Jangan pernah, ya sering saya sampaikan, jangan pernah kita selalu menganggap sini seorang lain. Jangan pernah kita menganggap orang lain itu seakan-akan pendosa. Kita adalah orang yang suci, kita orang yang bersih. Ini salah. Iya. Ini terkadang banyak kita. Nah, ya, celananya mesti dibawa kaki, sholat mesti dibawa Ya, iya. jangan kita sombong dengan apa yang kita lakukan dari amal kita. Bisa saja karena kesombongan kita ini Allah Subhanahu wa taala seret kita dan hidayah dari nah, kita. Nah, bisa saja orang yang tadi kita hina, yang menurut kita adalah orang yang kotor, orang yang banyak maksiat, terkadang dia sadar, kemudian dia bertobat, bisa dia meninggal dalam khusnul Jadi Bisa dipahami kan? dan kita pernah merasa dan hina saudara-saudara kita, kita ajak mereka. Ya dulu kita tidak tahu sebagaimana mereka juga tidak tahu sekarang ini. Kita ajak mereka untuk kembali, mengajak mereka kepada sunnah mencari yang paling baik. Jadi, kami ini Kemudian ya apa yang harus kami perbuat jika kami tidak memeluk Islam? Kata Musa bin Umar, mandilah, bersihkanlah pakaian, ucapkan dua kali syahadat, kemudian sholatlah dua rakaat. Nah ini perlu untuk ketahui. Orang yang non Islam masuk Islam, ya pertama yang harus dilakukan mandi ini adalah uh, ada yang mengatakan sebagai ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sebagai sunnah. Jadi dipahami ya. yang pertama yang harus dilakukan apa? sholat. Kalau seandainya dia masuk Islam misalnya jam 2 atau setengah 3, dia mengucapkan syahadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang pertama harus dilakukan adalah syahadat apa? Sholat. Karena waktu sholat masih masih ada. Jadi dipahami? Ini yang harus dipahami, harus diketahui. Kemudian setelah itu saat berdiri dan berkata kepada kaumnya, Wahai Bani Abdul Asyad, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian? Mereka menjawab engkau dan membuka kami. Orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya. Itu luar biasa ya. Taktik Musab Ibn Umar Dia pegang satu orang dan dia yang menyampaikan menjadi apa? Rumahnya lidahnya. Lalu saat mengucapkan kalimat yang luar biasa yang menunjukkan begitu besarnya wibawanya di sisi kaumnya dan begitu kuatnya pengaruhnya bagi mereka saat berkata. Ya, kata saat bin Mu'ad, haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku. Tidak boleh kalian berbicara denganku. Sampai kalian beriman kepada Allah dan sampai kalian beriman kepada Rasulnya. Jadi jangan kita praktek. Karena kedudukan kita bukan seperti kedudukan siapa? Musab bin Umair, kita pergi pulang ke kampung, kita kumpulin sepupu kita, ingat semuanya ya, saya akan mengucapkan sebuah kalimat. Jangan kalian pernah bicara sama saya kalau seandainya kalian tidak ikut pengajian di sini dan di sini, belum untuk mulai sudah disuruh saya dari rumah. Jadi harus sadar kedudukan kita itu siapa. Inilah terkadang orang-orang salah dalam memiliki dakwah. Dia datang ke sebuah masjid ingin menampakkan, saya ingin yang beda, ini sunnah, ingin saya nampain. Ya kalau kamu Imam Ahmad, orang tak bisa ikuti ucapan kamu kalau kamu posisinya Imam Ahmad. Nah, posisi kita kadang buat baik saja masalah. Bisa dipahami ya? Jelas di sini? kita harus memahami posisi kita itu siapa. Nah, Musab bin Umar beliau berbicara seperti ini kenapa? Karena dia bisa pastikan orang-orang yang dibawa beliau itu bisa menerima omongannya karena tokoh. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil seperti yang disebutkan tadi. Kita harus tahu diri. Oh, saya ini dulunya memang orang jelek, suka ibu, dan lain sebagainya. Ini kalau saya menyampaikan oh, pasti orang akan ketawain saya. Mungkin tidak dengan ucapan coba saya dakwahnya dengan perbuatan dan seterusnya Jadi paham ya nah kemudian tidak sampai sore hari seluruh kaumnya pun kecuali Usairim pada waktu itu semua kaumnya bilang beliau masuk Islam sebelum kecuali satu orang saja nah luar luar biasa dan subhanallah ya karena waktu kita sudah habis Ustaz bin Umar saya saya carikan saja Musa bin Umar radhiyallahu taala beliau terbunuh apa? Beliau terbunuh dalam perang pada perang Uhud. Beliau memegang perang, orang memegang bendera dari kaum dari kaum muhajirin. Pada waktu itu ada seseorang dari kalangan orang kafir Quraisy bernama Ibnu Umar Ibnu Umay al al Dia berpikir Musa bin Umar ini siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditebas tangan kanannya, kemudian Musa bin Umar memegang bendera dengan tangan kirinya. Jangan sampai bendera yang diamanakan oleh Nabi SAW terjatuh. Kemudian ditebat tangan kirinya, kemudian tersungkur dan wafat. Ya, ketika itu beliau membaca wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Bayangkan dalam keadaan mau dibunuh, dalam keadaan genting masih bisa berdalilkan dengan sebuah ayat. Apa ayatnya? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Tidaklah Muhammad itu telah mendahului ya nabi-nabi yang lain. Maksudnya apa? Siapapun nabi akan meninggal, apalagi saya pasti juga akan meninggal. Ini kefakiran, kefakiran apa? Musa bin Umar radhiyallahu taala anhu kemudian bendera pada waktu itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan saya tutup kisah Musa bin Umar radhiyallahu taala anhu dikenal oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika itu beliau dihidangkan makanan ketika beliau dihidangkan makanan beliau mengenang jasa Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu telah wafat dan terbunuh dan dia lebih baik dariku. Kemudian menangis sebisa-bisanya Abdurrahman bin Auf dan beliau tidak memakan makanan hidangan kepada beliau pada waktu itu mengingat bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umar dan mempertahankan agama. Dan juga disebutkan dari Khabbab berkata kepada Mus'ab ia terbunuh di perang Uhud ia hanya menggunakan pakaian wol yang bergaris-garis untuk kafannya. Ya, kalau kami tutupkan kain itu di kepalanya, maka kakinya terbuka. Jika kami tarik ke kakinya, maka kepalanya terbuka. Inilah kondisi Musa bin Umar dalam mempertahankan agama, dalam mempertahankan sunnah, dalam mempertahankan keyakinan beliau. Kain kafan tidak bisa mencukupi, baju beliau tidak bisa mencukupi badannya seluruhnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar menarik kain ke arah kepalanya dan menutupi kainnya dengan rumput. Ya, kain kakinya ditutup oleh Rasulullah dengan rumput dan dikuburlah Musa bin Umair radhiyallahu taala tercatat sebagai syuhada dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam surat Al-Jar: Ahzab minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullahu alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا di antara orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah maka ada di antara mereka ada yang gugur di dalamnya siapa Musab bin Umar dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya sedikit pun subhanallah Allah abadikan dalam kejujuran Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu dan tentunya saat yang sangat besar didapatkan oleh Musa bin Umair radhiyallahu taala anhu dan akhirnya ingin saya sampaikan saudara-saudara kaum muslimin bersabar. Ya bersabar untuk memegang sunnah. Nabi mengatakan orang yang memegang sunnah di akhir zaman seperti memegang bara api panas sakit, perlu pengorbanan. Namun dibalik itu balasan Allah Subhanahu wa taala menunggu bagi orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah. Allah akan nikahkan seorang pemuda yang masuk dalam surga dengan seratus bidadari akan dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya selendang bidadari itu jatuh ke bumi ini, ia akan redup dunia ini semuanya karena apa? Tidak mampu menahan indahnya apa? Bidadari yang apa? Selendang bidadari. Bayangkan kalau bidadari itu surga, Kedua dunia tidak mampu menahan indahnya dan cantiknya yang Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa diberikan? Kepada orang yang bersabar. Allah taala alam Ini mungkin ibrah dan pelajaran yang bisa kita petik. Allah taala pada pertemuan yang akan datang kita bahas permasalahan yang yang lainnya sudah ada ya nah apa yang profesornya sudah ada dan mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin pada pertemuan akan datang kita bawa kali sedikit ya kita diskusi yang lebih banyak nah saya akhiri Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu. <laughs> Ini